Apakah termasuk kafir orang yang mempunyai pemahaman wahdatul wujud? Allah menyatu dengan seseorang. Naam. Sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang seperti ini. Hanya saja masalahnya ketika kita berdakwah yang kita tuju adalah bagaimana mereka mendapatkan hidayah. Sehingga terangkan bahwa perbuatan ini kufur. Ya. Perbuatan ini menyimpang. Perbuatan ini syirik. Ya. Agar mereka kembali. Ya. Enam. Kalau masih mereka bersikeras dengan ucapan mereka, ingatkan dengan ancaman. Bahwa perbuatan seperti ini kufur dan bisa menjadikan kalian kafir. Enam. Ustaz bagaimana kaifiah istighatsah? Bagaimana dilakukan dengan cara berkumpul orang banyak-banyak dan kemudian menamakan istighatsah kubro? Istighatsah itu berdoa agar dilepaskan dari kesusahan. Maka biasanya dilakukannya ketika dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Dan cukup dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي ya قيوم برحمتك أستغيث tidak harus ya, mengucapkannya bersama-sama Enggak harus pakai acara ya. kumpul manusia kemudian kur ya. ucapkan ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum Enggak ya, harus seperti itu masing-masing beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau jasa formal di umum itu haram, bagaimana cara taubatnya? Apakah harus dibakar jasanya? Dan bagaimana jika ijazah tersebut sudah digunakan untuk Khonifidina azakumullah ya. Perkara ijazah ya. Adalah ketika kita berbicara tentang masalah mukhalafah yang ada padanya ya. Adapun kalau tidak ada mukhalafah Maka para ulama biasa memberikan ijazah pada muridnya apakah dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan ajaztuhu li fulan aku berikan izin kepada si fulan untuk menyampaikan riwayat dariku ditulis dikasih cap tanda tangan stempel namanya jelas bahwa saya fulan ibni fulan memberikan ijazah ajaztuhu dan itu sudah sepanjang masa seperti itu. Masalahnya adalah ketika kita nabrak sana nabrak sini, melanggar sunnah yang ini, melanggar sunnah yang itu, melanggar syariat dan seterusnya dalam keadaan hanya karena ingin mendapatkan ijazah. Ini khunidun azakumullah yang jadi masalah. Sehingga kalau saja sebuah pondok mengeluarkan ijazah untuk murid-muridnya ketika keluar sebagai tanda bukti bahwa anak ini sudah menyelesaikan kitab ini, kitab ini, kitab ini dengan nilai yang bagus. Ini nilainya sekian, nilai sekian dan ini yang kami ketahui tentang beliau walau nuzaki Allah ahada. Selesai. Topnya pondok, pesantren, tidak apa-apa. Kenapa? Nah, nggak perlu pakai foto, nggak perlu pakai harus ya, dengan berbagai macam mukhalafah, mukhalafah penyelidikan, nggak perlu harus mempelajari ilmu kalam karena ngejar ijazah. Ya. Nah. Bagaimana dengan keadaan Mustafa Al-Butani? Beliau pernah berkata kurang lebihnya sebagai berikut. Kata mereka perkara yang paling penting adalah manhaj. Beliau juga seorang orang seolah-olah menyepelekan tentang masalah manhaj dan duduk bermajlis dengan orang-orang sururi jika apa ini terjebak di tengah majlis Nah, dia punya istilah sendiri yang namanya LMM itu adalah kalian multi level marketing katanya kalau atasnya mentahdir pokoknya semua harus mentahdir yang tidak mentahdir harus ditahdir itu adalah MLM kata Mustafa Al-Butani enak jadi kalau atasnya mentahdir kita nggak boleh mentahdir gitu entah maksudnya apa dia ngomong seperti itu dan juga dia menyatakan saya tidak mentahdir mereka karena saya nggak kenal mereka saya jawab di majelis saya juga nggak kenal sama Jambil Sofwan tapi saya mentahdir dan para ulama nggak kenal dengan Jahal bin Sofwan dengan Ja'ad bin Dirham, tapi mereka mentahdir. Emang harus kenal dulu untuk mentahdir. Kalau sudah hadatsani thiqah, ya, cukup. Sebagaimana ucapan Imam Aman rahimahullah bahwa yang menyampaikan kepada aku lebih thiqah dari kamu. Ya, dari orang yang ditahdirnya. Tapi saya begini dan saya gitu. Ya, yang menyampaikan kepada aku lebih thiqah dari kamu. Keluar. nggak menemui. kuliah agama yang persyaratan masuknya dengan ijazah dan tempat mukobalahnya di tempat hizbiyah, bid'ah dan yang mengikuti juga tidak jelas manhajnya, lo ngapain belajar di sana? Terus ditanyakan, bagaimana belajar di sana? Kalau tidak jelas, bahkan terlihat jelas yang sebaliknya, hizbiyahnya dan sebagainya, ngapain? Ustaz saya dengar Syekh Abdul Hadi mau datang lagi apakah kami boleh datang mengikuti daurahnya Gak usah ya. jangan hadiri ya. acara-acara ya. mereka para hizbiyin ya. Mohon penjelasan tentang tata cara mendapatkan meluruskan soft yang benar karena banyak didapat di sebagian ikhwan yang asal nempel sehingga tidak lurus jazakumullah khair. Alhamdulillah merapatkan dan meluruskan soft termasuk kesempurnaan salat. Ya. Maka sempurnakanlah salat kita, salat kalian dengan meluruskan sof. Ya. Luruskan mata kaki dengan mata kaki. Luruskan pundak dengan pundak. Dan ini yang sunnah Sebab kaki manusia kadang tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ujungnya yang disamakan, maka akan terjadi pergeseran pergeseran, nggak lurus. Tapi kalau belakangnya, mata kakinya yang sama, yang sejajar, insya Allah pundaknya ikut sejajar. Dan rapatkan. Barakallahu fikum. Dan itu kesempurnaan dari kesempurnaan salat. Harus diperhatikan. Dan bagi imam yang mengimami salat juga harus memperhatikan Jangan hanya seremonial saja. Jangan cuma ngomong saja. Sabu subuhakum fa'inna teman-teman salah. Sami'na wa ata'na. Kemudian Allahu Akbar. Ya. Padahal belum rapi. Jangan. Ya. Ucapan. Dan juga dilihat. Benarkah sudah lurus atau belum? Kalau belum lurus kan? Bahkan dikatakan Rasulullah SAW yusawi ka'anna yusawi bihal qidah. Rasulullah meluruskan sof susuf kami sufufana seakan-akan beliau meluruskan anak panah anak panah itu kalau nggak lurus jalannya juga nggak lurus sehingga nggak bisa mengarah pada sasaran maka mereka kalau meluruskan anak panah sangat teliti dilihat lagi pulang lurus luruskan lagi dilihat lagi diluruskan lagi diriwayatkan dengan riwayat yang sahih Rasulullah SAW yusawi sufufana meluruskan saf-saf kami seperti Yusawi hal kida seperti meluruskan anak panah. Berarti betul-betul perhatian. Dilihat kurang lurus, kamu maju, kamu mundur. Kamu yang ini ke sana, kamu yang ini ke sini. Mundurkan dadamu, mundurkan kakimu. Sehingga jangan hanya seremonial saja. Sawu subuh fa faina taswiyata subuh minta tamamis salah. Sami'na wa ata'na kata kata mak makmumnya. Padahal subuhnya paling jelek yang saya lihat. Iya, saya lihat pernah di masjid seperti itu, di masjid di perjalanan. Padahal dia ngomong, sawu sawu wakum, fa inna tasyifatul tasuhum tamamis salah. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi softnya yang paling jelek yang saya lihat. Jaraknya berjauhan. Ada yang maju, ada yang mundur. Lalu terus apa maknanya sawu subuh vakum? Enam. Seseorang setelah dia menukil dan menjelaskan firman Allah Ta'ala Kemudian dia menyimpulkan dengan kalimat Demikianlah Allah berkomentar Dengan komentar yang positif Pertanyaan bolehkah ucapan seperti di atas? Ya. Kalau berbicara tentang Allah dengan lafat-lafat yang jelas ya. Komentar itu apa? Ya. Memiliki makna lain ini ucapan orang lain, Allah cuma komentari. Tetapi Al-Quran Allah berbicara. Maka lebih tepat dengan kalimat qala, kalam, ucapan, pembicaraan. Inilah ucapan Allah. Nggak apa-apa. Inilah kalamullah. Allah berbicara. Nah, adapun komentar saya khawatir ada makna-makna lain selain berbicara. Khawatir ada makna-makna lain selain berbicara. Sehingga harus berhati-hati dalam memilih kata. Bolehkah kita menjadi agen haji dan umroh orang-orang MLM atau orang-orang Halabiyah, Suriah, Hizbiyah dan lain-lainnya. Agen apa? Haji dan umroh. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan bisnis. Bolehkah saya berhubungan bisnis dengan si fulan, si alan dan sebagainya? Artinya, kalau kalian berhubungan dengan mereka, apakah kalian bisa menjaga diri kalian dari sifat-sifat mereka? Kalau tidak bisa jangan. Dan kemungkinan besarnya tidak bisa. Karena kita selalu berhubungan dengan mereka dan selalu berbicara dengan mereka.